Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala bapak Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang tiada bisa menghitungnya dan tiada yang bisa mengetahui besarnya kecuali hanya Allah zat yang telah menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada kita semuanya. Demikian juga ya, ya ikhwati fiddin, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan tahun baru Hijriah tahun 1436 Vietnam dan tahun 1435 Hijriah telah kita tinggalkan Vietnam dengan segala sesuatu yang telah kita lewati yang tentu saja nggak lepas dari kesalahan, dosa dan yang lainnya. Sebagaimana juga kita telah berusaha untuk Vietnam melewati hari demi hari tahun kemarin dengan berbagai macam amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita pada tahun kemarin dan dan demikian juga menerima amalan kebaikan yang kita kerjakan pada tahun kemarin. Sebagaimana kita juga berdoa semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga di tahun baru ini, tahun baru Hijriah tahun 1436 ini Allah memberikan taufik kepada kita menuju segala sesuatu yang dicintai dan dicintai oleh Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan berbagai macam amalan ketaatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita berdoa dan mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hati kita meringankan kita semuanya untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dan dimurkai selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita duduk bermajlis di majlis yang semoga Allah menjadikan barokahnya pada majlis kita ini. Semoga majlis kita termasuk yang di yang diatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid Allah mereka membaca ayat-ayat Allah kemudian mereka mempelajarinya illa nazalat alaihi sakinah wa humur rahmah wa Hafat Humul malaika wa zakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid Allah membaca ayat Allah, mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Allah hati jadikan hati kita penuh dengan ketentraman. Jauh dari gundah, Kulana jauh dari segala sesuatu yang menjadikan kita sedih ataupun takut wa ghasiyatuhumu ar-rahmah dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala wa hafatuhumul malaika dan mereka dikelilingi oleh para malaikat Allah dan lebih daripada itu kata Rasulullah wa dzakarallahu fiman indah dan dia akan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya sebatas ingatan saya kita telah baca ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala dalil yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. Sekaligus merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk berpegang dengan agama Islam. Dibahkan dalil oleh penulis itu firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al Pada hari ini itu pada waktu itu hari Arafah. Bertepatan ketika Rasulullah sedang bukuf di Arafah. Ayat itu diturunkan oleh Allah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, itu agama Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati dan telah aku sempurnakan pula kenikmatanku atas kalian. Wa raditu al Islam dan aku telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ayat yang mulia ini ya, menjelaskan kepada kita semuanya tentang keutamaan agama Islam. Bahasanya agama Islam, bahasanya syariah Islamiyah dan bukan syariah yang sempurna. sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun badannya. Dan kesempurnaan Islam dan senantiasa relevan di setiap waktu dan tempat. Kapan saja, di mana saja Islam sempurna dan tetap relevan, sejalan. Selaras dengan keadaan kondisi yang dilewati dan dilalui kaum muslimin dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berenam melakukannya. Allah katakan di sini bahasanya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sehingga agama Islam ini tidak butuh kepada adanya revisi. Tidak butuh untuk adanya penambahan sebagainya tidak butuh, tidak boleh untuk dikurangi karena telah sempurna. Tidak butuh kepada ziyadah tambahan dan tidak butuh atau tidak boleh untuk dikurangi. Sempurna, lengkap. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan juga dalam ayat ini wa raditu lakumul Islam dan aku telah ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang berikan taufik dari Allah untuk dilapangkan dadanya hatinya oleh Allah untuk menerima Islam berpegang dengan agama Islam karena dengan itu dia akan termasuk di antara orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah meridhai salah seorang di antara hambanya maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya dan menyelamatkannya dari azab dan murkanya. Ja'alanallahu wa iya wa iyyakum mimman radhiyallahu subhanahu wa taala mardahu. Semoga Allah menjadikan kita semua yang termasuk di antara orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan keridhaannya pada diri kita semuanya. Kemudian ya ikhwati saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, dengan ayat ini kita bisa mendapatkan faedah baca selain agama Islam. Selain agama Islam adalah Vietnam mansuh telah dihapuskan semua syariat dan agama yang pernah Allah syariatkan kepada umat-umat sebelum Islam, sebelum kaum muslimin adalah telah terhapuskan. Sehingga tidak boleh lagi bagi seorang pun untuk berpegang dengan syariat agama-agama sebelum Islam. Tidak boleh bagi seorang pun untuk berpegang dengan agama Nasrani ataupun agama Yahudi. Karena itu semua telah termansuhkan dengan agama Islam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membahas syariat Islamiyah yang menghapuskan semua agama-agama sebelumnya. Dilihatkan dengan saya yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma lam yu'minu bima jitu bihi illa kana min ahli nar atau min ashabin nar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun dari tidak seorang pun yang mendengar syariat agamaku tidak seorang pun yang mendengar agama yang aku sampaikan ini dari umat ini baik dia Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman Sumayyamud walam yu'minu bi bima jitu bi kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan agama yang saya bawa illa kana min ashabina kecuali dia termasuk dari penduduk neraka karena dia berbekal dengan agama yang telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia Eh, ketika seorang memberikan taufik dari Allah dibukakan hatinya dilapangkan dadanya untuk menerima Islam untuk berpegang dengan agama Islam berjalan di atas syariat Islam dan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang yang wajib untuk disyukuri yang wajib untuk dijaga nikmat tersebut yang diantara dengan kita belajar Ikhwati bidin rahimani wa rahimakumullah Untuk selanjutnya kita akan baca ya Barangkali kemarin sudah uh, sudah kita baca Tapi jam, kalau tadi sudah dibaca, tapi kita baca tidak mengapa kita ulangi sedikit ya Disebutkan oleh Asyari dari Salah Saleh bin Fauzan Habibullah Ta'ala dalam menjelaskan ayat yang dibawakan oleh eh, penulis Fasairul adiyan yang bisa dilihat dalam 10 bagian bawah. Fasairul adiyan ba'da maji'i dini Muhammadin fan kan nasraniyah eh, kan di wal di. kulluha atau kulliha batilatun La yardaha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian seluruh agama setelah datangnya agama yang dibawa oleh Nabi yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti agama Nasrani, yang Kristen, agama orang yang Yahudi, semua itu adalah agama yang batilah. Agama yang batil. La yardah Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertegas dengan menyebutkan ayat uh, surat Ali Imran yang 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menginginkan selain agama Islam yaitu untuk dirinya. Barang siapa yang menginginkan untuk dirinya selain agama Islam, dia berpegang dan berjalan di atas selain agama Islam, falan yuqbala minhu maka tidak akan pernah diterima agama tersebut darinya. Sekiranya seorang beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ibadah tentu sesuai dengan tata cara syariat yang ada dalam agama Nasrani. Maka dia akan diterima sekalipun dia ikhlas. Demikian kalau tanya seorang mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan agama Yahudi, maka itu pun juga tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa dengan nas Al-Quran. Allah katakan balan yubbala minhu. Eh hadatin. Allah tidak akan menerima dari orang tersebut agama yang dia pegangi yang bukan selain dari agama Islam tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat kelak termasuk di antara orang-orang yang rugi. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia meyakini yahsabuna yuhsinuna sun'a dalam keadaan dia penuh keyakinan telah berbuat baik datang menghadap kepada Allah dengan keyakinan bahwa dirinya itu berjalan di atas al-haq tapi ternyata dia terkena tertipu terkagetkan pada hari kiamat ketika dia menghadap kepada Allah agama yang dia yakini ibadah yang dulu dia kerjakan adalah tidak diterima di sisi Allah. Dia termasuk di antara orang yang rugi. Beramal akan dari tiada yang dia dapatkan kecuali kecapaian saja. Amilatun nasibah. Dia mengerjakan amalan berbagai macam ibadah akan dari sebutnya nasibah. Kepayaan yang dia dapatkan. Capek saja. Dan bukan suatu yang ringan ya syariat yang mereka jalani di antara mereka ya pendeta-pendetanya diwajibkan tidak boleh menikah. Satu yang berat, tapi orang manusia ada ketentuan kepada lain jenisnya. Demikian juga biarawati, biarawati mereka. Tidak boleh menikah. Ini suatu yang berat, menjadi fitrah. Dan mereka harap mereka semua dengan sabar menjalani itu semuanya. Dan mereka mengharapkan pahala dari Allah. Tapi ternyata itu semua sia-sia. Tidak nah, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pada hari kiamat wa ah, nama wa qadimna wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan hadirkan semua amalan ibadah yang dulu mereka kerjakan dengan penuh keikhlasan dengan rasa sabar dengan tekun mereka menjalaninya dihadirkan semuanya yang mana mereka yahzabuna yuhdina sun'ah telah berbuat baik merasa akan akan balasan yang besar di sisi Allah atas keikhlasan mereka menjalani amalan yang berat tersebut. Ternyata Allah katakan baca annahu ba'an mansur. Kami jadikan debu yang berterbang. Enggak ada nilainya sama sekali, kan pahala. Nilai saja tidak ada. Kalau syahadat Allah Ta'ala Fabihatain al sehingga dalam dua ayat ini itu ayat yang pernah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. Dan ayat yang kedua, barang siapa yang menginginkan agama selain agama Islam, maka sungguh Allah tidak akan menerima darinya dan dia dia termasuk di antara orang yang rugi. Pada kedua ayat ini raddun alladzina yaquluna min ahli zamanina inal adyana salatata al yahudiyyah wa nasraniyyah wal islam kulluha kulluha hakun pada kedua ayat ini terdapat dalil yang membantah yang menyanggah ucapan orang-orang di zaman kita sekarang ini bahasnya tiga jenis agama baik itu Nasrani, Yahudi ataupun Islam semuanya adalah agama yang benar. Ibaratnya orang mau ke Solo gitu ya. Yang satu lewat jalur Sukoharjo Wonogiri, Solo lewat Sukoharjo, yang lain lewat Bakonang, yang lain lewat Klaten, tujuannya Solo sama-sama sama ke Solo katanya. Beda nggak bisa disamakan. Ini mengkiaskan atau menggambarkan suatu dengan suatu yang tidak sama. Semua agama, pernyataan orang yang menyatakan semua agama dah sama. semuanya beribadah kepada Allah. Jangan mengklaim bahasanya diri yang benar, yang lain salah. Bagaimana seorang muslim tidak boleh meyakini bahasa agama yang benar? Wajib diyakini bahasa agama kami yang benar. Selainnya adalah batin. Kenapa kita meyakini? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya dalam Al-Qur'an Karim. Ini para misionaris biasanya mengatakan semuanya sama, semuanya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan epeng-epeng ya. jabatan kalau super dan beras ya nggak laku sekarang nggak laku untuk misalnya pakai epeng-epeng di supermarket mereka pakai jabatan ya. dikasih apa itu pekerjaan dan yang lain dan di Solo Solotigo sekarang ini ya mereka menggunakan sihir untuk me jadi di pertama dengan bantuan lanjut sihir. Dan ini betul. Setelah lama ketika sihirnya sudah nggak berpengaruh, orang sudah terlama sudah lama masuk, maka dia enggan atau sungkan untuk meninggalkan agamanya dan bersama dengan mereka. Nauzubillah. Ini dikatakan mereka berislam tidak dibangun di atas keyakinan yang kokoh. Tidak dibarengi dengan adanya tapak, upaya tapak kok mempelajari dan mendalami agama Islam. Kalau seandainya mereka belajar berbekanam agama Islam, yang dengan terus belajar terus dia memiliki keyakinan yang kokoh, maka dia tidak akan terpengaruh dengan subhat seperti apapun. Tenang, Kedua ayat di atas menjelaskan ucapan batilnya enam batilnya ucapan orang yang ada di zaman kita bahasa semua agama itu sama, semuanya akan mengantarkan kepada Allah. Wa kulluha tusilu ilallah. Pada kadbun waktiraun. Idah kedustaan. فليس هناك دين حق بعد مجيء هذا الدين إلا Islam, Karena tidak ada agama yang benar setelah datangnya agama Islam, hanya Islami saja. Selain darah badan. Dan telah saya sebutkan ya. Bahasa Rasulullah mengatakan la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma mata wa lam yu'minu bi illa kana min ashabin nar tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar dakwahku dari umat enam, kemudian dia mati, apa ya, dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman, tidak mau mengikuti ajaran agamaku. Agama yang aku bawa kecuali dia adalah min ashabina. Fa ba'da bisadir Rasul sallallahu alaihi wasallam Wamadi al-Islamin nusikhat al-Yahudiyah wan Nasraniyah. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam dan setelah datangnya agama Islam maka dihapuskan agama Yahudiyah dan agama Nasrani. Fasail adyani imma muharrafun wa mubaddalun wa imma mansuhun muntahin ajaluhu. Sehingga seluruh agama hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, imma dia adalah muharraf, telah disimpangkan dan diganti. Sebagian kitabnya juga ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Mungkin ada perjanjian reformasi nanti. Sebagai pemerintahan juga ada reformasi mungkin. Imam muharrafun mubadal disimpangkan, diselewengkan atau diganti. Wa imam mansubun muntahin ajalu atau dia telah dimansuhkan dan telah berlalu ajalnya. Falam yabqa dinun yardahu Allah illa al-Islam sehingga tidak tersisa suatu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diyakini oleh umatnya kecuali hanya agama Islam. Faman arada dukhul al-jannah falyatamassak bi hadzal Islam. Wa man arada dinan ghaira ghaira fa laysa lahu ilan nar. Sehingga kata Syekh, barang siapa yang menginginkan untuk masuk surga, selamat dari azab Allah dan neraka Allah, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan agama Islam. Dia pegang kuat-kuat, jangan sampai dia lepaskan apapun tawaran yang disampaikan kepadanya, apapun janji yang dijanjikan kepadanya. Jangan dilepas. Karena ini yang akan memberikan jaminan keamanan di akhirat dari adab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menginginkan agama selain Islam maka tiada balasan baginya kecuali neraka. Jangan ya, sampai seorang hanya dikarenakan kenikmatan yang sifatnya sementara dan itu pun relatif kecil, kemudian dia mau apa itu menukar agamanya. Dan ini Rasulullah SAW jauh-jauh hari 14 ya, abad yang lalu telah menyebutkan bahasa ada di antara umatnya yang rela menjual agamanya, menjual akidahnya, keyakinannya hanya dikarenakan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il muslima." Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya kata Rasulullah segerakanlah kerja untuk mengerjakan amalan. Bersegeralah dalam mengerjakan berbagai macam amalan ketaatan yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang fitnah sebelum datang perkara-perkara yang akan menghalangi seorang dari mengerjakan amalan soleh tersebut di mana sangat dikatakan sangat dahsyatnya fitnah dan suasana yang akan menimpa kaum muslimin Rasulullah menggambarkan sebagai enam eh, digambarkan dengan suatu mal potongan-potongan malam bagian-bagian malam yang gelap gulita di saat suatu di suatu ketika di malam hari nggak ada bulan nggak ada bintang maka yang ada adalah gelap ketika gelap seseorang tidak akan e, paling tidak kesulitan untuk membedakan mana yang bagus mana yang jelek Demikian juga di saat fitnah itu menimpa kaum muslimin, maka di sana kaum muslimin akan mengalami kesulitan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang yang bukan taufik dari Allah dia akan istiqomah, terbimbing dari kebenaran. Akan tetapi orang yang dia bukan taufik maka dia akan berjatuhan bersama dengan fitnah. Rasulullah katakan dalam hadis tersebut, Nam yusbihur rajulu mu'mina. Pagi hari seorang itu masih mukmin, berpegang teguh dengan agamanya Kuat dalam berpegang memegang prinsipnya. Tapi dikarenakan dahsyatnya fitnah dan kondisi yang dia lewati dan dia alami, di sore hari dia sudah kafir. Yang lain pagi eh, sore hari dalam keadaan iman, bangun tidur pagi dalam keadaan kafir. Dikarenakan dahsyatnya suasana fitnah yang menimpa kaum muslimin, kata Rasulullah ya bi'udinahu bi minat dunia. Mereka menjual agama untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan betul yang terjadi apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Kita dapatkan di antara kaum muslimin yang rela menukar keyakinan dan akidahnya. Ganti agama hanya dikarenakan jabatan, hanya dikarenakan istri, hanya dikarenakan yang lainnya. Padahal agama-agama yang lain tersebut adalah agama yang muharrafah telah diselewengkan, disimpangkan mubadal mengalami penggantian, penambahan, pengurangan dan demikian juga telah dimansuhkan. Sehingga barang siapa yang menginginkan agama selain agama Islam tiada balasan baginya kecuali anak hanya neraka. Kenapa kata jadi annahu rafadha dinallah alladhi radiyallahu subhanahu wa ta'ala ibadihi. Karena dia menolak Orang yang bukan selain agama Allah tadi dia menolak agama yang diridhai oleh Allah untuk hambanya. Dia tolak. Fal Yahudiyah Ghairul muharrifah allati hiya dinu Musa salam kanat fi waqti dinan sahihan maqbula. Agama Yahudi yang belum diselewengkan, belum ditambah, dikurangi, dirubah, sebagaimana pada zaman Nabi Musa alaihissalam maka pada waktu itu pada zaman tersebut adalah agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tapi pada waktu itu Maka dari Nasrani demikian juga agama Nasrani, agama Kristen. Ghairul mukharafah yang belum diselewengkan, disimpangkan, belum mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan. Sebagaimana pada Nabi zamannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu pun juga agama yang benar dan sahih. Tapi pada zaman itu. Lakin pada majil Islam. Akan setelah datangnya agama Islam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nusikhat syariat-syariat tersebut dimansuhkan. Agama-agama tersebut nam dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa ila Islam dan tidak tersisa lagi agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang satu itu agama Islam. Wal wajibu ittiba'u ma amara Allah bihi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Dan yang wajib bagi segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada, di timur ataupun di barat, dari bangsa apapun dia, apakah dari bangsa Arab ataupun selainnya, maka yang wajib bagi segenap kaum muslim adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada segenap hambanya di setiap waktu dan tempat. Wakat amar Allah bitibail Islam dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan wajibkan kepada segenap hambanya untuk mengikuti syariat agama Islam. Sebagai syariat yang terakhir yang Allah turunkan bagi hambanya. Yang menghapuskan seluruh agama sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi kepada seluruh umat Sekiranya kalian itu mengaku bahasa diri kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi mengaku enggak mencintai Allah? Mengaku. Orang Nasrani pun juga demikian. Mereka mengaku bahasa mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku dan mengklaim bahasa dirinya telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah mereka mau mengikuti perintah Allah? Tidak. Sebatas ngaku kalau mencintai Allah, sedangkan perintah Allah mereka enam mereka langgar. Allah katakan pada Kalau kamu mengaku bahasa dari kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Katakanlah demikian ya Nabi. Yaitu ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu rahim. Kalau kalian mencintai Allah, dan kalian barengi pengakuan kalian terus dengan mengikuti Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka balasan yang Allah janjikan adalah yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Ridho kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian wallahu ghafurur rahim. Dan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha penyayang, maha mengampuni dosa dan kesalahan hambanya. Dan menyayangi mereka, merahmati mereka, dengan Allah memberikan balasan atas amalan yang telah mereka kerjakan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah susul ayat ini dengan perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kul katakanlah wahai Nabi, bukan hanya kepada kaum muslimin saja, tapi kepada segenap umat. Ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad. Fa'in tawallau dan sekiranya mereka itu berbalik, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah, mengikuti agama yang diridhoi oleh Allah, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau mereka berbalik, pilih yang jalan yang lainnya, pilih agama yang lainnya, fa Allah la yuhibbul kafirin. Maka sungguh Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah nyatakan orang-orang yang berpaling dari agama Islam sebagai orang kafir. Kita jangan ekstrim, jangan sok ngesok apa itu uh, mengklaim bahasa agama kita yang paling benar. Lu gimana? Allah yang nyatakan demikian. Bahasa Islam adalah yang agama yang selain sudah batin. Allah kafirkan mereka. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Sungguh telah kafir Orang yang meyakini bahwa Allah adalah Trinitas, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Tuhan mereka rombongan. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Anak. Berarti ada Tuhan Ibu, Tuhan Bisa, Tuhan Mantu, rombongan. Nah kalau ada Bapak, ada Ibu, eh, ada Anak, eh. mesti kan ada Bisa, kan? Kafir, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kaum muslimin harus meyakini yang demikian yang benar adalah agama itu Selainnya adalah salah. Dan mereka yang berpegang dengan agama yang salah adalah kafir. Tayyiban. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwati sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dibawakan dalil oleh penulis itu Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimallahu taala dalil yang kedua yang menjelaskan keutamaan Islam. Ini menjadikan kita semakin banyak bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberi taufik oleh Allah, dibukakan hati kita, di lapangan dada kita untuk berpegang dengan agama Islam. Agama yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang kedua dibagikan dari oleh penulis yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat yang ke-104. Allah Subhanahu berkata penulis, "Wa qalu ta'ala qul ya ayyuhan nas" in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu a'budullaha alladhi yatawaffakum Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia yang diseru yang dipanggil seluruh manusia tanpa terkecuali seruan ini sifatnya umum mencakup semua manusia in kuntum fi syaikin fi syaikin min dini sekiranya kalian itu memiliki rasa ragu terhadap agama meragukan kebenaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengutusku membawa risalah tersebut Fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah maka sungguhnya aku tidak akan pernah menyembah sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Kami nggak akan ikut-ikutan agama kalian. Nggak akan melu-melu. Bukan asal melu ya. Atau pokoknya melu. Bahaya ya pokoknya melu. Walakin akan tapi abudullah alladhi yatawaffaku maka tapi saya akan menyembah, beribadah, menghambakan diriku dan mengaktifkan diriku kepada Allah yaitu zat yang memat, mematikan kalian. Kalau saya soleh bin Fauzan hafizallah taala Ayatul ula, ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis yaitu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al islam adina khitabun lil mu'minin ayat ini ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman yang telah meyakini Islam sebagai agama mereka yang telah mantap berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala maka Allah katakan Allah telah ridha Islam Allah telah menyempurnakan Islam sebagai agama kalian. Allah telah menyempurnakan kenikmatannya atas kalian dan Allah telah ridho Islam sebagai agama kalian. Wal ayat dengan ayat yang kedua ini, Kul ya ayuhan nas, katakan wahai wahai Nabi, wahai sekalian manusia, khitabun lil musyrikin. Ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin yang ada di sekitar Mekah, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Karena ada di antara mereka yang sudah masuk Islam dan ada yang di antara mereka tetap bersikukuh meyakini agama nenek moyang yang di mereka warisi. Menyembah kepada para berhala. Maka Allah katakan dalam ayat Qul ayyuhar rasul ayyuhan nabi Wahai Nabi katakanlah kepada mereka ya ayuhan nas ay al basariyah kalian manusia in kuntum fi syakkin fi syakkin min dini sekiranya kalian tuh meragukan kebenaran agama yang saya yakini agama yang saya berdakwah kepadanya menyeru orang untuk berjalan di atasnya kalau kalian ragu akan kebenarannya silakan akan diriku pada ahbudu Allah ta'buduna min dunillah tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum Fahada huwa dinur rasul Inilah agama Rasulullah SAW Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin Ini yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk didakwahkan kepada kepada Nabi hambanya. Yaitu Allah wa tarku ibadati ma siwah. Inilah agama para rasul, eh, agama yang para Rasulullah yaitu mengajak menyeru kepada mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya meninggalkan pengabdi mengabdikan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk penghambaan, pengabdian hanya murni tulus diberikan kepada Allah. Tidak diberikan sedikit kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya agama eh, bukan syariat Rasulullah saja bahkan para nabi dan rasul sebelumnya pun mereka memiliki misi yang sama yaitu mengajak segenap manusia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul wahai Nabi kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut untuk menyerukan la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada sembahan yang berhak untuk melakukan peribadatan kecuali hanya aku Allah maka sembahlah aku dan demikian dengan ayat yang lain Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul dengan membawa misi sembahlah Allah wajtanibut tauhid dan tinggalkanlah peribadatan kepada selain Allah Sementara orang-orang musyrikin, ya, mereka tidak mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Kita ulangi bahala wa dinur rasul inilah agama yang dibahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Alladzi yatawaf ayatawaffakum eh, inda nihayati ajalikum. Allah zat yang mematikan kalian ketika ajal kalian telah habis. Wa yamkulukum min hadhihi dar ila daril jazaa' dan Allah akan memindahkan kalian dari negeri dunia ini kepada negeri akhirat di mana Allah akan memberikan balasan atas segala amalan. Allahu wal mustahiqu lil ibadah li'annahu ilaihi al marji'u wal masir. hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk melakukan ibadah karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata segala sesuatu akan kembali. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu akan dikembalikan. Pertama kembali kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan atas segala sesuatu yang telah mereka kerjakan di alam dunia ini. Kalau saya أما هذه الأصنام فليس لها من الأمر شيء لا تحيي ولا تميت ولا تجادي أحدا Adapun berhala-berhala yang disembah oleh para penyembahnya, yang dipuja dan dipuji oleh para pemujanya, yang diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang yang menyembahnya, yang dikeramatkan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan kepadanya, maka kata Syekh, falaisa laha min amri syai' dia tidak memiliki sesuatu apapun la tuhi wa la tidak bisa menghidupkan tidak bisa mematikan wa la tujazi ahadan dan tidak bisa memberikan balasan kepada seorang pun tapi anehnya ya di zaman milenium ya, masih ada orang yang berpegang dengan seperti ini. Buktinya, buktinya tempat-tempat ziarah penuh. Kemarin di tanggal 1 Muharram Jatuh hari apa kemarin? Sabtu atau ya? Masya Allah di belakang pondok saya. Ah, mana? Tahu juga ternyata. Barangkali pernah ke sana. di Gunung Kemukus ya. Penuh dengan apa itu eh, pengunjung dan sekarang ini kita juga sangat ngelus dodo ya, dari pihak yang berkepentingan di sana juga ikut andil dalam membumbui sehingga tambah sedap. Gitu. Jadi dulu nggak ada acara itu sebenarnya ada kuburan namanya entah yang dikubur tuh apa itu sapi atau kuda ya atau wedus juga nggak tahu ya yang jelas di katanya konon katanya itu yang dikubur lah Pangeran Samudro salah satu putra dari kerajaan Demak katanya dikubur di situ dikeramatkan kuburan di Batang Lampu dulu dulu nggak pernah ada acara ya. sekarang dibuat ya apa itu acara apa itu dicuci tuh di bawah sungai bawahnya ada sungai bang itu air persan dari kelambu itu masya Allah di, dijual dalam botol-botol aqua dan orang dari Jawa ada dari Lampung dari Jakarta dari Sumedang dari mana berebut beli air persan kelambu satu tahun tadi dia kini barokah kalau orang pengen anak dapat anak pengen dapat jodoh dapat jodoh pengen kaya dapat kaya di zaman milenium ya, super canggih seperti ini masih ada orang yang punya keyakinan seperti mengharapkan barokah dari air persen kelambu. Bisa mencret malah ya. Dan dibikin acara ritual seperti di sini kalau mungkin e, katenan deh, dibikin gunungan hasil bumi yang bikin murah kami los dado juga gitu. Tetangga RT diusung di sana dijadikan rebutan diharapkan barokah dan depan rumah pariwisata eh, apa itu pemerintah Selafian juga ikut eh, apa itu memiliki peran andil di situ. Ada ekwa kita Selafi kerja di situ. Dulu pindah dari Jogja, di Jogja banyak tempat-tempat wisata yang di situ banyak maksiat, pengen pindah ke Seragen. Di Seragen ketemu Gunung Kemuko apa sih? Dia yang nangani ya, gimana saya pengen ketemu saya malu dia pernah ketemu sekali. Saya dulu pindah dari Jogja ke Seragen pengen selamat ternyata Seragen malah suruh nangani Gunung Kemukus katanya. Allah Ustaz Al-Muhim ya, kembali ke kitab ya. Bahasa sembahan-sembahan yang sembah selain Allah termasuk kayak pangeran samudra tadi. Enggak, enggak punya apa-apa. Innaladina innaladina tad'una min dunillahi la yamlikuna min kitmir. Sungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walaupun setipis kulit ari ya kulit ari kulit yang nempel pada biji kurma itu itu namanya kitmir itu aja dia nggak punya Intad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian tuh menyeru minta kepada mereka walaupun dipasang HP di kuburannya kamu telur nggak akan dengar. Intad'uhum la yasma'una du'akum. Wa in sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka tuh mendengar pun, kalau seandainya bisa mendengar, nggak akan bisa ngaburkan kalian. Dia sendiri di kuburnya bingung kok mikir nasibnya bagaimana. Kok mikir mau ngasih barokah, ngasih siapa kepada orang yang hidup. Nggak ada. Di nalar saja nggak masuk nalar. Tapi namanya ini eh, la Allah hidayah biyadillah ya di tangan Allah. Orang kalau udah punya keyakinan seperti ini walaupun nggak masuk akal ya dimasukkan dengkul. Diterima-terima saja. Kita kembali bahasil asnam falaisa min amri adapun berhala-berhala yang disembah oleh para pemuja tersebut tidak memiliki suatu apapun, tidak bisa menghidupkan wala tumit wala tujazi abadan. bisa mematikan dan nggak bisa memberikan balasan suatu apapun. Li'annaha makhluqatun la tamliku li nafsiha dzarran wala naf'a. Karena mereka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan menolak madarat diri dirinya dan tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya fakaifa tamliku li ghairiha bagaimana bisa memberikan kepada selainnya di masa hidup saja dia nggak bisa apalagi setelah dia mati dikuburkan setelah jadi tanah Bu, mereka kan wali Saya benar kalau seandainya wali maka dia akan berlepas diri dengan yang demikian, dia akan ridho. Karena wali Allah adalah dina amanu wa kanu yattaqun. Yang namanya wali adalah Allah dina amanu yaitu orang yang beriman wa kanu yattaqun dan mereka bertakwa. Kalau orang dinyatakan wali ternyata semasa hidupnya kok bukan bertakwa, dia kan bukan beriman, bahkan hidupnya penuh dengan gelenek, ya. Ini bukan wali. Wali itu wali syaitan barangkali. Hada minal ajaib Wastighfafil ukul Orang yang menyembah pada eh, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang sangat mengherankan, mengherankan. Wa min wastighfafil uqul dan ini menunjukkan apa itu? nggak kebak gitu bahasanya. Kalau seandainya ini satu, satu liter penuh gitu ya, insya Allah dia akan tahu basis orang yang dalam kuburan nggak bisa memberikan apa-apa nggak akan bisa memberikan manfaat, nggak diyakini nggak bisa memberikan pertolongan. Innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Allah katakan, sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah itu adalah sama. Dia adalah titah yang diciptakan oleh Allah sama seperti kalian, nggak ada kelebihan. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Silahkan kalian berdoa, kalian minta kepadanya dan Balas yastajibu lakum dan mintalah kepada mereka akan mengabulkan doa kalian jika kalian tuh jujur. Tapi qadarullah, setan itu ya tak berubah atau Saling tahun eh, saling tolong menolong. Ini tukang apa itu tukang ojeknya itu ya. Kan mereka turun dari bis itu sambil membawa apa ya tamu sambil cerita. Jadi kalau nganter ke tamu saking Jakarta gak ada masalah yang datang. Dungu atau mereka pengen jemah pun pengen teluk pun tak kabul. Memang saya tentu saling tawar, padahal benar atau enggak juga enggak, tapi diyakini. ya. Sedangkan ini berita dari Al-Quran yang turun dari langit di bawah malaikat Jibril disampaikan ke Rasulullah, enggak mempan. Enggak masuk ke telinga, mending masuk telinga kanan keluar sini, belum sampai sini enggak mentah sana lagi. Ya. Allah katakan, Innaladzina tad'una min lahi ibadun amsal. Sama titah makhluk yang disediakan Allah. Podo karo kue mangan sego karo ngombe banyu. Coba kamu minta dan silakan dia mengabulkan doa kalian kalau dia ya, kalian itu benar dalam pengakuan keyakinan kalian. Dalam ayat yang lain ya, intadhuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, nggak dengar doa kalian. Walau umat saja bulakum dan sekiranya mereka itu mendengar, kalau saja Allah takdirkan mereka mendengar, mereka nggak akan mampu mendengar kalian, mengabulkan doa kalian wa yaumal qiyamah yakfuruna syirkikum wa la yunabbi'uka mislul khabir. Dan pada hari kiamat dia akan ingkar berlepas diri dari peribadatan kamu yang kamu lakukan. Dia akan barok menyatakan berlepas diri dari kalian. Kalau seandainya disembah seorang wali yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, dia pada hari kiamat akan berlepas diri dari para pemuja dan pemujinya dan para penyembahnya guru nabi syirikum akan mengingkari kesyirikan kalian wala yunabbi'uka mithlu khabir dan tiada yang bisa menjelaskan kepada kalian sebagaimana Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu kalau Syekh eh, Hafizullah taala bahada mukhatabatun lil ini sudah ditujukan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini dalam rangka mengajak hambanya untuk berpikir menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada mereka sehingga mereka bisa menimbang kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dan saudara sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita sambung pada pertemuan pada bulan yang akan datang biinillah taala. Saya mohon diri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. والله أعلم صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين